jadi tidak ada yang kekal abadi kecuali dalam hikayat kita Nabi Nabi Isa ya dia, diangkat ke kedap pemerintahan. Ini berbeda dengan pemahaman Nasrani. Nasrani disalib Tuhan kau mati itu kan ya. Ah, Nabi Isa masuk dalam dalam Islam dia diangkat. Jadi yang dibunuh itu itu uh, yang jahat itu ya si disertakan dengan Nabi Isa. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kematian. Jadi kita semuanya camat, calon mati. Dan sesungguhnya calon bersama sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, ini. Wata dunia illa Oh guru. Nah, ke bawah ya kehidupan dunia itu tidak harus sama kesenangan yang memperdayakan. Eh, hati-hati, e, tentu harta itu bisa jadi bekal kita kalau kita mampu mentasarufkannya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan mm, ya kita Nabi dan para Rasul dan Allah Itu kalau menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, tentu kita akan disiksa, diazab dengan harta kita. Kita ke haji kan juga perlu ongkos. Kita ngaji juga perlu ongkos gitu kan. Kita apapun yang kita laksanakan perlu uang. Tapi kita bukan hamba dinar gitu ya. Nah ini. Harus ingat di garis bawah itu ya. Di garis bawah bawahi jadi sama-sama kita belajar ya. Nih. Uh, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan kamu sungguh-sungguh akan diuji. Nih, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. blau nafi amwalikum wa anfusikum. Orang kadang-kadang saat susah, saat tidak punya, dia diuji cukup kuat. Tapi saat dia berada dalam berlimang harta, dia enggak kuat dengan ujian. Ada juga sebaliknya. Lagi kaya raya, dia imannya kukuh, kokoh. Saat dia jatuh, ya lari ke minuman, lari ke ini, lari ke itu, melupakan dirinya, melupakan Rabbnya. Nah ini, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Yahudi Nasrani Alkitab ya, kitab itu. Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Itu ya. Ini sambil lalu juga bisa bisa kita bisa memahami apa yang kita baca. Jadi ayat-ayat Quran itu ada yang mudah dipahami, ada yang perlu penafsiran. Nah, perlu penafsiran dari Selasa dan Rab, eh, Rabu dan Kamis kita belajar tafsirnya. Baik, kita cari kembali ayat ke 200 ya surah yang sama. Ini tentang sabar. Kenapa kita harus sabar? Selain nanti kita lihat di eh, kitab-kitab uh, yang lainnya penunjangnya ya. <clears throat> Ayat ke 200. Ayat terakhir nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabitu. واتقوا الله la'allakum tuflihun itu Ush, Masya Allah ya menarik semuanya juga menarik tuh ya uh, mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad itu ya Masya Allah ya ini jadi ayat bacanya jangan satu ayat aja ya tidak ayat sebelumnya juga dibaca tapi karena kita temanya tema perayat, mengejar waktu, nah itu. Tapi nanti ibu dan bapak kan banyak, banyak waktu, ini kan kita cuma satu jam. Jadi sekali lagi pelajarannya cuma merangsang aja. Banyak yang sudah SMS, yang telepon, yang berkirim surat, Pak Adi terima kasih. Selama ini saya buta tentang Al-Quran. Ternyata saya juga bisa. Nah harus datang ke Ustadz Pak Kiai, nggak usah. Bisa baca, bisa terjemah gitu kan. Nah tapi bukan nggak usah, tafsir tetap harus ya. Jadi untuk sementara kita bisa memahami sambil jalan. Walaupun Arabnya nggak bisa dibaca, terjemahnya aja juga nggak apa-apa. Maksudnya pas tulisan Qurannya dibacanya perlahan perlahan sambil belajar membaca. Misalnya dari, dari ayat 199 ya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in wa in gunnah وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا Ini jangan menjual ayat dengan harga yang murah أولئك لهم أجرهم عند رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Qalqalaku kubro yang kabir Ya ayyuhalladzina amad badal Ya aynya tadi mad jaiz munfasil Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu Wattaqu allaha la'allakum tuflihun. Itu dikasih tanda ya. Tidak apa-apa dah kita bukan, bukan mau nyeret-nyeret dikasih tanda. Quran tuh jangan sampai bersih nggak pernah dibaca. Ya Allah ya Rabbi di, di, kita dilaknat nanti. Alhamdulillah saya mah punya Quran banyak tuh di lemari tapi satu pun bersih semua nggak pernah dibaca. Nah ini ya. Nanti digugat kita. Dan sesungguhnya dari ayat 199 ya dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, kepada Muhammad ya Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diturunkan kepada mereka, ya sebelumnya ya itu Taurat Injil. Sedangkan mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Robnya, Tuhannya. Sesungguhnya amat cepat. Sesungguhnya Allah amat cepat memperhitungannya. Nah ini. Eh, pokok bahasan kita tentang sabar. Wahai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu. Dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini ada yang menyatakan ini saat jihad ya. Jihad bisa perang. Jadi siap siaga. Ada juga yang menyatakan saat kita menjemput sholat gitu. Sebelum eh, datang waktu sholat kita sudah siap-siap, siap-siap untuk berjamaah ke masjid. Itu juga berjamaah. Nah ini landasannya. Jadi siap untuk berperang atau siap untuk melaksanakan sholat. Saya makan ibu-ibu utama di rumah. Iya yang di rumah juga menjemput waktu sholat gitu ya. Jadi sudah siap Kemudian surah Yusuf nih, surah Yusuf itu surah ke-12. Ini ini indeks Quran ini kekurangannya tidak ada nomor surat. Nih, kasih nomor 12. Surah Yusuf ayat ke-90. Surah Yusuf surah ke-12. Nih, kita cari nomornya 11 12. Mudah toh? Mudah menjadi Quran kita mau jadi orang muslim muslimah tapi kita tidak tahu e, rumusnya ataupun ketentuannya siapa sih orang muslim itu harus gimana nah ini Quran pedomannya kita harus menjadi warga negara Indonesia tapi kita ta tidak tahu aturan-aturan permainannya bagaimana jadi warga negara itu apa kewajibannya apa cara gampangnya kita pengen pintar membuat apa ya martabak apa bangka atau apa gitu tapi kita tidak tahu rumusnya, tidak tahu resepnya. Yang dibikin bukan martabak kali, malahan apa? Terigu <laughs> yang digoreng. Karena kita tidak tahu rumusnya. Nah ini Quran ini, Quran jangan dibersihkan dalam artian tidak pernah dibaca, disimpan jadi pajangan. Koran dibaca, Qurannya enggak. Koran perlu, itu informasi. Quran itu dibacanya aja ibadah. Tapi tidak hanya sampai dibaca. Ini mah boro-boro dipahami isinya, dibaca juga enggak pernah baca, nggak usah takut. Saya kan belum bisa Pak Ari. Kan sekarang ada Quran terjemah, ada Quran yang dengan Latinnya untuk awalan belajar menda apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya, karena membaca Quran pakai tulisan Latin itu kurang tepat, kurang tepat. Kalaupun mau, karena seiring waktu susah atau apa, boleh baca Latin tapi ditadaruskan. Nih coba anak, kadang-kadang kan anak kita lebih pintar, cucu kita lebih pintar nak nak mama atau eyang eyang uti eyang kakung pengen baca nih lagi belajar Quran pakai tulisan Arabnya sama Pak Ari tapi belum bisa nih pakai Latin ya dengerin bacaan pakai Latinnya bener nggak nah, itu masih masih diperkenankan ya karena kan e, Quran itu bukan hanya bacaan kayak kemarin waktu di mana di Bidakara ada mualaf ya Pak Hari saya ini gimana mata saya nggak bisa lihat boleh nggak dengerin e, itu morotal morotal itu e, saya kan nggak bisa lihat saya bilang nggak apa apa ini mampunya dengar ya dengar ya di, di kayu manis juga yang maaf yang tidak bisa melihat tuh banyak bahkan pinter-pinter lebih dari kita yang tidak netra itu itu saya bilang Nabi Muhammad aja bisa melihat tapi nggak bisa nulis nggak bisa baca nah ini gambaran pada umatnya tapi sekali lagi Nabi bukan bodoh, bukan ingin memberikan anggapan, pemahaman bahwa Quran bukan karya Nabi. Itu Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi bukan berarti bodoh, bukan ingin memberikan gambaran bahwa Quran itu dari Allah Itu ya. Di zaman Nabi Quran seperti ini kan nggak ada, ini hanya setelah uh, ini aja, hanya Umar dan para sahabat ya Said bin Sabit bahkan marah ini itu bid'ah, bid'ah, bid'ah besar. Ini bid'ah nih, bid'ah nih, nggak ada nih. Di zaman Nabi Quran lembaran begini nggak ada. Adanya di pelapak korma, di tulang, di ini, di itu, itu ya. Dikumpulkan jadi Quran seperti ini. Karena apa? Sudah banyak para suhada yang gugur di medan perang. Penghafal-penghafal Quran banyak yang sudah tiada. Takut Al-Quran ini menjadi sirna. Walaupun sebetulnya Quran kan tetap terjaga. Kalau dulu Quran ini tidak ada ya dalam lembaran begini tidak ada tapi ada dalam hati-hati setiap orang kaum muslimin bukan hati-hati hati kolbu hatinya orang-orang orang-orang beriman itu ada tapi sekarang Quran itu adanya di kertas-kertas tidak ada di hatinya nah, ini ya coba coba coba kita merenung ya nah, Quran katanya pedoman bacanya tidak pernah sekalinya baca nggak ngerti isinya mari sama-sama belajar ya Hmm, kita kita tidak boleh nunjuk orang, nunjuk kita aja diri sendiri. Itu sebelum menasehati orang, nasehati diri kita sendiri ya. Jadi sekali lagi saya tidak dalam kapasitas menasehati, saling mengingatkan aja dan saling belajar. Saya sering bilang kalau di majelis ta'lim dari Kayaman itu tidak ada gurunya, semua jadi guru, semua jadi murid. Karena setelah jadi murid bisa jadi guru juga. Ada ya? Surah Yusuf tuh ayat ke-90. Pelan-pelan ya. Sengaja saya carinya pelan-pelan. Kenapa sih kita harus sabar? Nah, ini ada ya. Di ayat ke-90. Ada? Mm -hmm. Saya baca dulu ya. Sambil belajar membaca. <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Saya baca قالوا ana anta Yusuf. Qala ana, anaknya ini saya. Nih, ada sukunnya ya. Ana mutakalim wahda. Ana, kalau artinya saya, jangan dibaca panjang, dibaca pendek. Jangan, qala ana, jangan. Qala ana Yusuf wahada, wahada, wahada akhi qad manallahu alaina. Innya gunnah tuh. Hunya masilah kosirah. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر muhsinin. Ini Fasafi Pak Prianto yang jamah di Depok kayaknya untuk kelas C perlu pakai indeks seperti ini. Jadi nyari indeks langsung dibaca gitu ya. Untuk kelas B-nya ya, belajar surat-surat pendek nih Pak Safi tolong diingatkan bagaimana trik yang tepat untuk pengajaran di Depok ataupun di tempat-tempat lain. Karena tajwidnya sudah pintar ya, sudah mudah banget buat kita. Alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan dengan program komputer. Oh iya untuk ibu dan bapak juga mohon maaf. Yang datang ingin program komputer ada syaratnya. Komputernya harus diinstal terlebih dahulu. Komputernya diinstal agar memiliki tulisan Arab. Kemudian untuk program Camtasia itu eh, komputernya tidak bisa eh, selain XP, nah, belum bisa ya. Jadi yang bisa baru XP. Gitu, kalau komputer-komputer yang tidak XP nggak bisa. Itu saya sudah saya coba, nggak bisa. Aplikasinya e, bertentangan. Itu ya. Kebetulan yang komputer yang terbaru tuh Bu Yayu bukan pakai XP nggak bisa mungkin ya yang Bu Yayu juga tuh. E, Vista nggak bisa. Hmm, itu karena aplikasinya bertentangan. Baru dari XP. Itu <clears throat> baik. Kita lihat apa ayat ke-90. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Sama kan dari tadi itu. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kenapa sih saya ini harus berbuat baik? Kenapa sih saya harus sabar di, di, dihina orang? Rasulullah itu dilempari sampai mukanya berdarah-darah. Kenapa harus sabar? Karena kita tahu betapa besar pahalanya. Kenapa sih kita harus kerja pagi-pagi seperti ini datang? Kenapa sih kita harus kerja ngelembur sampai waktu jauh larut malam? Karena ada balasannya, itu kan? Eh, Masya Allah ya. Ini baru dua. Baru dua ayat aja surah Al-Imran sama Yusuf. Ibu banyak ya ini tentang sabar ini ada setengah halaman. Kita coba lihat dulu ya aplikasi yang lain. Kita lihat dari uh, memahami sifat-sifat orang beriman dan cara membentuknya. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak dalam rangka kapasitas menasehati, hanya saya membacakan, saling mengingatkan ya. Saya juga tengah berupaya mencoba untuk bersabar Walaupun kadang-kadang Ibu Fahri itu sabar banget ngajarnya. <laughs> Ya, kalau nggak sabar, orang pada pergi. Sama Rasulullah juga begitu kan. Kalau seandainya Rasulullah tidak sabar, udah dari kapan sahabatnya pergi. Kita lihat ya. Ini di halaman 276. Yang punya bukunya, kalau nggak, nanti cari-cari di toko buku banyak ini ya. Bagus sekali. Memahami sifat-sifat orang beriman. Dan cara membentuknya. Untuk indeksnya ini kan rangsangan. Ibu dan Bapak mohon dibaca ya. Kan mudah, indeks mah mudah tuh. Ayat e, misalkan surah Al-Insan ayat 24, surah Ar-Ra'du ayat 22 dan 24. Kemudian ada sabar dan tawakal. Nanti saya bacakan ya. Nanti Ibu dan Bapak cari di rumah. E, cari ayatnya kalau yang belum punya indeks Quran Yang sudah punya tinggal meneruskan. Ya sekali lagi ini hanya rangsangan untuk kita mau memahami Al-Quran. Jangan ada perkataan bahwa saya bukan keluaran pesantren, saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa memahami Al-Quran, bisa melalui terjemah Departemen Agama. Memahami untuk sementara ya, dalam artian tanda kutip. Untuk memahami secara profesional Quran perlu ahli tafsir. Makanya hari Rabu dan Kamis kita coba nukilkan dari tafsir Ibnu Kasir, tafsir Al-Misbah, dan tafsir-tafsir yang lainnya ya. Minimal dimiliki tafsir Jalalain yang mudah ya mudah dan murah itu. Empat jilid itu tidak terlalu mahal. <clears throat> Silakan aja ke toko buku ya. Saya mah tidak jualan buku. Baik tentang sabar di halaman 276 dilihat eh, Rasulullah bersabda An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab raddada miraran qala la taghdab Abu Hurairah berkata bahwa ada seorang pria berkata kepada Nabi, bertanya, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, beri berilah aku wasiat, nasihat, wasiat, agar aku ini selamat. Beliau bersabda, jangan marah. La taghdab, la taghdab, jangan marah. Orang tersebut mengulangi, Rasulullah beri aku nasihat. Beliau menjawab, la taghdab, itu jangan marah. Hmm, itu ya. Kemudian di hadis yang lain dinyatakan ini an Anas uh, an uh, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, burud uh, burdun najaraniyun walidul hasyah fa'adrakahu a'rabiyyun fajadabahu jadbatan syadidah حتى نظرت, نظرت إلى صفحة عاتك النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة, من شدة جذبته ثم قال قل لي من مال الله الذي عندك فالتفت, فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء Ini kalau hadis agak sedikit sulit tulisannya juga kecil-kecil. Anas bin Malik berkata, suatu kali saya berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu memakai shal, shal ya, shal itu yang kayak selendang, selendang gitu ya, shal buatan Najran yang tebal pinggirannya. Coba bayangkan nih. Tiba-tiba ada orang seorang badui mendekati beliau dan mencabut dengan keras sampai tampak olehnya oleh mataku bekas pada leher beliau karena kerasnya tarikannya. Orang badai tersebut berkata, berilah aku harta, harta Allah Ta'ala yang ada padamu. Beliau lalu berpaling padanya. tidak marah lah Nabi itu. Berpaling dan e, tertawa sambil lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memberinya. Jadi ada orang badai tiba-tiba ininya selendangnya, salnya itu ditarik gitu loh. Sehingga leher Nabi itu berbekas. Serahkan hartamu. Nabi berpaling sambil berpaling begini Eh, sambil senyum, berikan harta buat dia. Nggak marah gitu loh. Nabi itu kalau untuk dirinya, dilempari aja sampai berdarah-darah. Nabi sabar lah. Tapi kalau agama Allah, dinnya, ya syariat Islamnya diinjak-injak, Nabi tidak tinggal diam. Ya sama ya orang barat itu jahat-jahat ya. Eh, di Denmark sekarang di uh, Belanda ya itu ada ada fitnah itu. Emang dari dulu begitu ya. benci terhadap Islam. Nah, hati nah, Islam tidak terprovokasi, tapi memang demo mah perlu ya. Mengingatkan bahwa kita tidak suka diperlakukan seperti itu, sesuka hati aja mereka itu. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang lain ini ada Allah Abdullah anni unzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki eh, nabiyya minal anbiya'i darabahu qaumuhu فأدماه وهو يمسح الدم عن و... عن وجهه ويقول ويقول يبرأ ويقول اللهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ما شاء الله coba nggak ada deh kayak seperti ini ya hanya Rasulullah dan kita harus menteladani Abdullah berkata saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seseorang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang Nabi yang tentunya adalah beliau sendiri. Ada seorang Nabi dilempari oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Dan dia bercerita dan dia mengasap darahnya dari wajahnya dan berkata, bukan marah loh, dia dilempari mukanya sampai berdarah-darah terus dia bukan marah tapi dia berdoa kepada Allah Allah Allah Allah li kami fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini pastinya kalau maulid-maulid itu jangan banyak-banyak baca-baca rawis terlalu banyak kemudian nggak ngerti isinya. Rawinya boleh-boleh aja, kita terjemahkan. Sejarahnya yang terpenting. Kenapa Nabi itu menjadi panutan? Kenapa Nabi itu jadi Nabi terakhir? Kenapa kita harus menteladani dia? Nah ini ya, harus banyak sejarah Nabi itu itu. Kemudian yang lainnya, nih, saya sudah tidak menyimpan apapun katanya, ya. Ini tentang tentang permintaan uh, sesuatu kepada Nabi. Nabi itu selalu bilang, banyak sekali ya. Nanti ibu dan bapak kapan hari, kapan waktu bisa memfotokopi atau mungkin belilah buku ini ya. Ini uh, kemudian dari referen yang lain, nih, ini ini banyak di toko-toko buku nih. Saya ambilkan dari Riyadus Salihin halaman 77 tentang sabar. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu kan tadi ya. Di surah Al-Imran ayat 200. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 100. Nih, ya dicatat ya. Al-Imran ayat 200. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 155 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات وبشر الصابرين dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jelaskan jelas kan? Kenapa kita harus bersabar? Ini ya. Kemudian di surah Az-Zumar surah ke-10 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini nih, kenapa kita harus sabar? Ada pahala yang tidak ada hitung-hitungannya, tak terhingga nih. Di surah Az-Zumar dicatat ya, ayat ke-10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Seberapa? Tanpa batas, tak terhingga. Kalau orang kaya itu no limit, berapapun dia pakai kartunya, kreditnya <laughs> nggak ada, nggak ada limitnya. Nah ini tanpa batas. Anda tahu ya kenapa Rasulullah bersabar seperti itu? Karena pahalanya teramat besar. Kemudian di surah As-Sura, nggak apa-apa ya bu ya e, baca Qurannya nanti. Kan tajwidnya ada Sabtu Minggu. Saya, saya khususkan ya. Khususkan tajwidnya. Latihan bacanya nanti ya. Latihan baca datang dulu ke talim lah ya. Kayak hari ini saya ada kajian di Buncit 4. Di Multika, di Masjid. Musola, musola kecil. Musola Al-Hidayah. Silahkan terbuka untuk umum. Senin. Di Bidakara juga ada hari Rabu. Badal zuhur semuanya ya. Di Depok juga ada jam 1 pada Jumat. Ada surat Asyura syura ayat ke-43. أعوذ بالله من wa الرجيم sabar wa ghafar inna ذلك لمن, لمن azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan Masya Allah jadi berada dalam keutamaan afdal ya Kemudian surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu itu ya. Ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada yang wasta'inu dulu, ada ista'inu sama aja ya. Kita nanti lihat teks ayat 153 surah Al-Baqarah. Coba dilihat. Surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi ibu, pari cepat amat sih, dicatat aja dulu ya. Ini kan hanya perangsang satu jam tuh, waktunya nggak cukup. Nah nanti tambahin lagi ibu dan bapak belajar sampai siang ya. Jangan lihat TV melulu, lihat gosip melulu ya. Masya Allah di TV tuan gosip. Padahal Allah sudah menutup ya eh, aib orang itu dibuka lagi. Nih ayat 153 Eh, ini dari Qur'annya lebih lengkap ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada wawunya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Kan sering ditanya bagaimana sikap seorang muslim? Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, jangan kedukun. Kalau lari, lari kedukun 40 hari, sholat kita tidak diterima. itu Kan ada Eh, ya datang ke dukun eh, penyakitnya terus ya dukunnya senang banyak duitnya gitu ya karena tidak ada ilmu sekarang seperti itu tidak ada kalaupun ada itu hanya satu juta seribu satu yang benar banyaknya salahnya dari setan ada ya <clears throat> ayat 153 jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar dilihat dicatat ya ayat 153. Jadi sekali lagi saya bukan mengajari, saya hanya mencarikan dari indeks Quran. Karena selama ini Quran kita bersih, tidak pernah dibaca. Padahal kita mengaku diri kita sebagai muslim-muslimah. Benarkah kita sudah jadi muslim yang baik? Sementara pedomannya nggak pernah dibaca. Wih, jangan salah. Si Yasinan tiap malam Jumat tiga kali. Sudahkah memahami apa isinya Yasin? Sudahkah memahami apa yang Quran yang kita baca? Nah, ini. Ya, perlahan kita walaupun kita tidak bisa tafsirnya kita bisa baca terjemahnya dulu setelah itu nanti belajar tafsir belajar ilmu yang lainnya lagi kemudian di surah Muhammad ya surah Muhammad surah ke-31 ini saya ambilkan dari Riyadus Salihin ya Riyadus Salihin ini ya bagaimana caranya agar menjadi orang-orang yang soleh ini latihannya di sini ya tuh konsepnya ada di ayat ke-31 surah Muhammad, <clears throat> ya dicatat aja dulu, nanti dicarinya kalau kecepatan. Walana beluwannakum, walana bel... Wakulah sugro. Walana beluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Jadi jangan katakan kalau kamu beriman kamu tidak diuji dulu. Pasti diuji dulu. Bahkan di surah Al-Mulk kan ada ya ayat duanya. Ada adanya kehidupan dan kematian itu untuk mengetahui sampai di mana tingkat keimanan kamu. Siapa yang lebih baik amalnya kan ahsanul amala gitu kan. Nah, dan tentunya ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamanya sangat banyak. Nah, dan banyak sekali ini. Di antaranya ada hadis Nabi yang menyatakan ini ya Wan Abi Malikil Hadir Hadir ha, Haris bin Asim. Ini an Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. At-tahuru syatrul iman. walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla au tamla ma baina samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru dia wal qur'anu hujjatul laka au alayka kullun nas yaudu fa ba'i nafsahu tamu' famu'tikuha au mubikuha. Nih, hadisnya cukup kuat ya Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersuci itu adalah separuh iman. Ini ya, separuh iman artinya kelipatan pahala bersuci itu bisa mencapai derajat pahala iman. Walhamdulillah ini bacaan walhamdulillah banyak, harus banyak baca walhamdulillah memenuhi timbangan sedangkan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di langit antara langit dan bumi banyak ya baca subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallahiladzim ada sedangkan salat adalah cahayanya sedekah adalah bukti bukti atas keimanan orang yang memberikan sedekah dan zakat kepada yang berhak menerimanya Sabar adalah pelita. Al-Quran adalah hujah bagimu atau atasmu. Semua orang berangkat pagi, ini berangkat pagi ya, untuk mewujudkan kemaslahatan. Menjual dirinya, maka dia memerdekakan atau menghancurkannya. Kan banyak, pagi-pagi pergi, pulang sore atau pulang malam. Untuk apa? Karena karena Allah. Ini benar apa akan mau dikerjakan? Apakah betul? berangkat pagi pagi sekalian mengajarkan sahabatnya, maka ada yang memerdekakan dirinya dari azab dan ada yang menghancurkannya dengan menjauhkan diri dari hantaran dari Allah dengan kata lain ada yang menjual dirinya kepada Allah dan ada yang menjualnya kepada syaitan dan hawa nafsunya perjalanan sehari-hari hanya untuk budak hawa nafsu dan syaitan saja banyak ya, ya? tuh uh, tolong dimiliki ya Riyadus Salihin ini banyak sekali bagus sekali bukunya Riyadus Salihin karya Imam Nawawi karya besar Imam Nawawi kemudian juga ini sifat-sifat orang beriman dan cara membentuknya ini karya Muhammad Khalid Abri oh iya soal hari ini juga ada pengajian di Asabri Indeks Qurannya belum ada Nah ditulis aja dulu ya <clears throat> Dari percetakannya memang belum keluar lagi <clears throat> Baik ibu dan bapak ada saran, ada kritik, ada masukan, jangan sungkan ya. Mari kayaknya nggak enak deh baca indeks Quran seperti itu, paling baca Quran aja. Nggak apa-apa, nggak ngerti artinya juga. <laughs> Silakan aja ada, oleh saran kritiknya. Tapi di sana yang lain lagi, ngapain baca Quran kalau nggak ngerti isinya? Walaupun membaca Al-Quran dapat pahala. Tapi kan bukan pahala aja. Bagaimana kita menjadi muslimah, muslim yang baik? Nah, pedomannya ada di Al-Quran Orang oh, yang ngerti Al-Qurannya maka belajar dari indeks Quran insya Allah ya Kita wawasan kita akan luas Nanti baca ini, baca itu, baca ini ya insya Allah Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 0812 812 812 Nah Yang waktu hari ini silahkan hadir di Buncur 4 di Musola Al Hidayah Multika terbuka untuk umum ibu dan bapak hari Rabu di Bidakara hari Jumat di Depok terima kasih Namat <clears throat> kurang begitu enak suaranya Bila itu tiga hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui